wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa wa ikhtara min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalina wal anbiya wa ja'ala khatimahum سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأزكياء وإمام الأتقياء وجعل من بعدهم ورثتهم العلماء فأكرم بهم وارثا وموروثا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه البررة والفضلاء أما بعد حضرة الأفاضل ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza wa bimuqaddimah sahibi hadhihi al-haflatil mubarakah Sayyidi Syekh Al-Fadil panjenenganipun Romo Kiai Haji Mas Mansur Abdullah Sattar Mata'anallahu bituli hayati Amin Allahumma amin sedaya dzurriyyah saking al-maghfurlah wa haji Mas Ahmad Talhah Abdullah Satar Enggang sangat kula ta'zimi Enggang tansah dipun muliakan Allah poro kiai-kiai sanesipun hadir wonten majelis enggang mulia menika Syekhina Kiai Haji Mas Hambali Bakir guru kula saking bungah Gresik lan para kiai sanes ingkang tanpa mengurangi rasa hormat lan takzim kawula mboten saged kula sebat asmane setunggal-setunggal pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati tamu kehormatan dari kerajaan Malaysia hadirin hadirat mustami'in mustami'at jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah dalam rangka haul leres napa ingkang dipun dawuhaken dening para sepuh mubalek niku paling susah lek dikengken ceramah soal haul mergo ceramah haul niku ceramah tentang wong mati lapo susah sebab mubalek dereng gadah pengalaman mati wonten kiai ceramah soal khitan kiai ini wis tahu sunat wis pengalaman kari nyeritakno wonten kiai pidato bab pendidikan anak kiai wis kulino didik anak kulino didik santri gampang wis pengalaman kari nyeritakno ceramah bab haji kiai ini ya wis tahu ngelakoni haji wonten kiai ceramah bab nikah ini ya wis mm, balak-balik wonten kiai ceramah bab walimatul hamal wong tingkepan lah bojone kiai iki rata-rata ya metengan ngono ning pidato soal haul pidato soal wong mati nun sewu kiyaine dereng nate mati jadi susah dikengken ceramah sing dereng nate ngalami lebih-lebih sing dihadapi wonge pinter-pinter kaya sing rawuh ten mriki. Maksude pinter bantah. Ya umpama ana mubalek ceramah nerangno mati ku ngene, lek matine apik ngene, matine elek ngene, sok di alam barzah ngene, di akhirat ngene, di mahsyar ngene. Ya wong-wong sing ngrungokno komentar, hmm, kaya tau wae. Mila boten wonten ingkang langkung afdol kajawi kulon jenengan estu berharap karomah soho barokahipun ingkang dipun hauli muga-muga sedaya ingkang rawuh pinaringan iman Islam ingkang semakin mantep gesange tansah pinaringan barokah saged nglampahi ibadah kanti istiqomah sok lamun wancine pecah muga-muga sedaya pinaringan husnul khotimah Mula sarang-sarang kita ndedonga datang harusan Allah. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين monggo sarang آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا الله Allah jamaah nyuwun ibadah istiqomah ya Allah jamaah nyuwun kesang engkang barokah sareng amin ya Allah يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا الله panjenengan dan dosi jamaah niki lahir batin sarono manah sae kang suci amin ya Allah الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا الله جماعة nyuwun langgeng zikir panjenengan ya Allah jamaah nyuwun pinter nyukuri kenikmatan dongo amin ya Allah ya Rahman ya Rahim أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا الله جماعة nyuwun sehat ati lan raga wilujeng badan serta putra lan keluarga amin ya allah ya rahman ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in mukim-mukim sejamaah enggang rawuh pinaringan hasil maksud menawi wonten jamaah ingkang nembe nandang gerah apapun penyakitnya mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan mungkin di antara jamaah ada yang mempunyai problem permasalahan persoalan hidup apapun problemnya apapun permasalahan hidupnya apapun persoalannya mudah-mudahan Allah segera memberikan makhraja jalan keluar yang terbaik Nah, wonten di antara jamaah ingkang tesih kagungan cicilan, kreditan, tanggungan, utang, muga-muga Allah gampang nodalane cepet sakit ngelunasi. Aku lelek dungu alon-alon. Sampeyan amin cek bandere. Iyo yo iya, ne utangmu akeh. Sedo jamaah barokai hormat hal muga-muga pinaringan waras dohir batine. Terbebas saking sedaya penyakit. Bapak Ibu, hadirin jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Secara umum penyakit itu ada dua. Ada penyakit zahir dan ada penyakit batin. Diulang, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani. Penyakit zahir niku beda karo penyakit batin penyakit jasmani nggak sama dengan penyakit rohani kalau penyakit zohir atau penyakit jasmani niku penyakit rogo penyakit tubuh penyakit badan penyakit awak contohnya koyok watuk mengguk belek dengkek linu ngelu panu kadas kurap koreng rangen pelenting kutilen bubulen udunen yuk gudikan, cureken barang niku niku penyakit zohir atau penyakit jasmani kalau penyakit batin penyakit rohani itu penyakitnya roh penyakit hati penyakit karakter penyakit moral penyakit mental contohnya ya takabur, ujub, sum'ah, riya, hasud, hikat, khirsun, toma macam-macam ibu bapak jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah karakter dari penyakit zohir berbeda dengan karakter dari penyakit batin sifat-sifatnya penyakit jasmani nggak sama dengan sifatnya penyakit rohani dan saya kalau ringkes mawon karena Al-Fadil beliau dokter Kiai Haji Hasyim Muzadi guru kita sudah hadir kalau kedap mawon nek penyakit dohir utawa penyakit jasmani niku sing penyakiten krosoloro, tonggo tangga-tanggane Ora apa-apa, koncone mboten no. Masyarakat luas gak merasakan dampaknya. Penyakit zahir atau penyakit jasmani. Seje kalih penyakit batin, beda dengan penyakit rohani. Niki aneh. Sing ini niku gak Tonggo Tonggo tonggone sing kemeng. Wong liya sing teng-teng, masyarakate sing puyeng. Faham napa mboten? No, eh, durung tak terang no kok faham Keminter. Nun sewu nggih. Kersane gampil difahami kasih contoh aja. Penyakit zahir atau penyakit jasmani iku sing penyakiten koncone masyarakat yang masyarakate mboten no contohnya ono tonggo sampeyan udunen. Nang udune kawedi sak terong. Udun milenium. Nah, iki sing udunen nggih krasa, kemeng tayang tayang tayang sambate ngarwara ngesas ngesas. Wong liya mboten ngrasakno, kancane tangga-tanggane gak ngrasakno. Guyang-guyu wong liya, pringas-pringis, malah di, kok. Mas, kok tambah dawa ngono Mas modele. di, kapan-kapan lek panen diunduh aku kabari Mas, ojo meneng-menengan ae, ojo dipanen dhewe, ngono. Karena penyakit zohir, penyakit jasmani itu yang penyakitan kroso, makanya tambahannya gampang. Dandan dandan jasmani, dandan dandan zohir itu mudah. Yang penyakitan kroso loro, gak betah loro, wani tombo, kepingin waras, berobat karo PDW, katik dikongkon. Seje karo penyakit batin, penyakit rohani. ini aneh. Sing penyakit itu gak kroso. Wong liya sing kemeng, masyarakat sing puyeng. Contone, umpama ten desane sampean ana maling. Niku kira-kira sing ngrasakno susah malinge napa masyarakate? Oh, ganteng-ganteng bisu iki. Sing ngrasakno susah malinge napa masyarakate? Masyarakate. Sing ngrasakno sumpek malinge napa masyarakate? Masyarakate. Padahal jane niku sing penyakiten malinge napa masyarakate? malinge sing gak waras malinge napa masyarakate malinge malinge sing penyakitan, masyarakat sing ngrasakno noloro, malinge sing gak waras masyarakat sing puyeng nun sewu jamaah sekalian rahimakumullah maling niku mboten waras kok gak waras nggih maling niku umpama dekne duwe barang nang dicolong wong mesti dekne gelo nggih napa mboten Hmm, jenengan ngomong ki mantep kaya tau dadi maling model. Menjiwai. maling iku duwe barang dicolong wong, mesti dhekne gelo. Lu ngono kok mentolo nyolong barange wong. Niku berarti mboten waras, kena penyakit mental. Nun sewu Bapak, jenengan nek dirasani wong ngoten niku gelo napa mboten? Gelo. Nun sewu jenengan nate ngrasani wong napa mboten? Hmm, berarti gak waras. Kena penyakit mental. Anallah, wong jenengan ku nek dirasani wong gelo, lho kok mentolo ngrasani wong, niku berarti mboten waras. Kena penyakit mental. Tibae ganteng tapi bentur. <laughs> Mangkane kalimatnya tiang sepuh sederhana nek awakmu dijiwit wong krasa lara ya aja njiwit wong subhanallah piantun sepusian niku nggih lek nuturi sederhana tapi penuh makna sepele dalam menasihati tapi mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi kongkon dalil gak iso Pak kongkon kula sedlem dalil muslim ora iso mboten saged nuturi sirmo ngono iku itu ternyata menjabarkan dawuh man la yarham la yurham sapa wonge sing ora duwe welas marang wong liya gak bakal diwelasi dening wong liya cukup disederhanakan dengan nek awakmu dijiwit wong krasa lara ya aja njiwit wong Nah, aku rambut reken kok. Tangen-angen kaya wong bento mali anak. Halo. Ayo tak baleni dalile. Lek sampeyan dijiwit wong krasa lara ya aja Uang Wong nek mbok jiwit ya lara. Lek sampean dirasani wong kok krasa gelo ya aja ngrasani wong. Lek sampean duwe barang dicolong wong kok gelo ya aja nyolong barange wong. Pak lek sampean duwe bojo di <laughs> cukup dengan lek awakmu dijiwit wong krasa lara ya aja jiwit wong itu hebatnya yang seposian kengken dalil mboten saged Pak muni Arab ora iso mun saged ana wong kok wahing ahing karepe alhamdulillahirabbil alamin ora iso ya ahing andulamin saestu arep muni la haula wala quwata illa billah mboten saged diterima ya la la kuwato tapi mantep king jerone ati yang sian kadang ngapunten nggih donga maca Arab mboten sakit fase wahumma inna nasaluka salamatan pitin wa ngapiatam tampil jasad wa jiadatam fil ilmi tampil rezeki, rejeki mboten saged kan fase uh lek wong saiki pol fase keluar. Allahumma inna nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm barakatan fil rizqi ناتين qafi nganti indil من ucul mencolot ayyuhuma aqbalu Allah. mana dari keduanya yang diterima Allah ternyata ukurannya bukan afsahuhuma bukan yang lebih fasih enggak tapi awsaluhuma biruhihi ilallah yang rohnya lebih nyambung ke Allah Maka nek ngapun ngapunten fasih itu penting ngerti makna itu penting tapi mantep hati nyambung hati isyhadur ruh isyhadun nafas itu jauh lebih penting ngeten andekan dibanding nih iso fasih tapi hatine gak mantep gak nyambung hatine mantep nyambung tapi mboten saged fasih niku sik luwe apik atine mantep nyambung fasih Nopo keliru omongan kula ngerti maknane tapi atine gak mantep gak nyambung ati mantep nyambung tapi gak ngerti maknane iku sik luwe apik atine mantep nyambung ngerti maknane tapi kok umpama pilihan terjelek Pak ora iso fasih mantep nyambung mantep nyambung buatan sakit fasih iki menang mantep nyambung ngerti maknane gak mantep gak nyambung gak ngerti maknane mantep nyambung tetep menang mantep nyambung kados piantun ya, mahalul kiam maca selawat ngewelek-ngelik tabohi nganggo jedoran nek kilenan mriku lemas Mas Tani serokalan Pak Soalnya di jurune ana asyraqal kau nubuti haja, asyraqal badru alina diarani syrokalan. ashrokal abadru alina amin sani ayatil awadai mudun takoni koncoe cak sing bawa wacamu artinya apa cak mbuh gak roh gak roh artine tapi subhanallah mereka betul-betul merasakan kehadiran Rasulullah menyatu ngerti nih Pokoknya yang dalam hubungan kali Allah mantep nyambung. Kadang-kadang maknanya gak Milo para sahabat iku lek kapan nyuwun perso bertanya ke Rasulullah, jawabannya Rasulullah mancep di jero ati. Wis gak butuh keterangan macam-macam aneh. Ono sahabat takon, "Ya Rasulullah, Gusti Allah niku modele piye? Allah iku bakale sangka apa?" dijawab A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wis. Mancep wis. Nah, saiki ndak dibahas ke seminar. Allah itu nama apa benda? Hmm, Kuwaya gaya wong saiki modele. Lho padahal nek dalam urusan karo Gusti Allah subhanallah, nyambung, nyambung. Gak ngerti maknane kadang-kadang gak masalah. Kayak ngeten. Mohon maaf, penjenengan nyifati wong wedok ayu. Janji kapan kena si, disifati siji-siji itu berarti belum ayu temenan. Bisa kena disifati yuk. Durung ayu temenanan. Ya apa areke? Ayu enggak? Hmm, wah ayu, pol. Ya apa modele? Hmm, pokoke bodine koyo gitar bujat sikilane koyok sikil mejo, umpama bibire koyok merah delima pipine koyok apel australia irunge koyok buah pir meripate koyok anggur merah wis gampangane raine koyok pasar buah kesuwen nyifat ini ini belum cantik durung ayu karena masih bisa disifati satu-satu durung ayu sih an luwe ayu meneh niku lek panjenengan wis gak isok nyifati Ya apa arek? Ayu gak? Bayu. Lah modele apa? Wis embuh pokoke. Oh, bayu, embuh pokoke. Iki wahyu teman. Luwe ayu meneh nek jenengan lagi ditakoni tok, ditakoni bayangno langsung semaput. Ya apa arek? Ayu enggak? Sampean bayang tek oh semaput. Niku wahyu temenan. Makanya tiang nek pun ahli zikir ngoten niku nggih maos la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha itu negatif illallah itu positif Mun nek diwaca terus negatifnya hilang la ne hilang kari illallah illallah illallah illallah illallah illallah ngono waca terus ne hilang kari Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu ngono waca terus lafzul jalalae hilang Allah hilang kari hu hu hu hu hu hu hu ngono Ki diomongi temen kok guyu. sih. Luang zikir itu kalau sudah sampai pada tingkatan hu dahsyat luar biasa. Hu itu kan domir sya'an. Fa usyribat ma'na domir sya'ani wa'udibat fil hali bil alhani. Nek wis pada tingkatan itu maka ini pentingnya penataan hati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus itu kan kanggo dandani penyakit batin. Nek penyakit zohir tadi pengobatannya mudah, soalnya yang penyakitan krosoloro. Tapi kalau penyakit batin, penyakit rohani, usung penyakit ini gak krosoloro. loro, makanya nane angel. Dan dan dan dan rohani itu sulit. Kenapa? Sing penyakitan boten krosoloro, rumang sana gak loro. Dia gak merasa kena penyakit. Ciri nih orang pati pinter tapi rumongso. pinter, orang pati api rumongso. Api. Ya salah, aku ki wong apian, Mas. Apian. Tonggo-tonggo karo aku seneng kape Oh, papa nega aku gak beres. Mulane wong karo aku seneng tak tinggal lunga, susah. Padahal tonggo nilek ndonga, kapan mau dari wong iku <laughs> Sehingga Rasulullah diutus itu li utammima makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia dan akhlak itu sumbernya di hati apa yang masuk dan tertanam di hati muncul secara spontan jadi perilaku Allahumma sholli ala Muhammad kalau yang masuk dan tertanam di hati baik muncul secara spontan jadi perilaku perilaku baik tapi kalau yang masuk dan tertanam di hati itu jelek muncul secara spontan jadi perilaku pun perilaku jelek saya sering mencontohkan Bapak Ibu misalkan penjenengan lagi bersin ahing yang diucapkan apa Alhamdulillah itu tanda bahwa yang masuk dan tertanam di hati penjenengan Allah maka begitu ehing spontan Allahnya keluar. Alhamdulillah. Tapi maaf, kadang ada orang yang lagi bersin, itu yang diucapkan bukan alhamdulillah, tapi nama-nama makanan. Wonten banten Oh no, contohnya tahu, eh, bakso, eh, soto. Maaf, itu berarti yang masuk dan tertanam di hatinya adalah departemen perbadokan. Itu spontan otomatis. Contoh lagi misalnya jenengan lagi jalan, pas tepak melaku sikil kesandung watu, jebret. Yang diucapkan apa? Innalillah. Innalillah. Ya Allah, itu berarti yang masuk dan tertanam di hati penjenengan Allah. Begitu keluar spontan, innalillah. Maaf, kadang ada orang yang lagi jalan kaki kesandung jebret. Bukannya innalillah, malah nama-nama binatang. Wonten mboten? Hmm. Wis pokoknya kewan sikil papat metu kabeh. Nah, itu berarti mentale mental hewan. Maka sekali lagi ibu bapak menata hati itu penting. Agama itu tempatnya di hati. Islam diberi syariat, aturan macam-macam, hukum itu setelah terlebih dulu ditempa hatinya. Fase ketika berada di Mekah 13 tahun itu tahap penataan hati, penggemblengan hati. Setelah hatinya mantep dikuat nih. Hati itu penting sekali lagi manusia itu yang dinilai hatinya. Allah menilai manusia bukan dari apa-apanya. Innallaha la zuru ila suwarikum wala ila ajasadikum walakin zuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai kalian, tidak memandang kalian dari maaf raut muka, wajah, ganteng, ayu, body yang gagah, perkasa enggak dari bukan dari pangkat, derajat, jabatan, kedudukan, bukan pula dari harta kekayaan, tapi dari hati dan niatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah damel menungso niku sedaya dasare atine sae. Atine menungso kuwabeh niku sae. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan fitrah. Meskipun itu terlahir dari anaknya siapapun terlahir dalam keadaan fitrah. Hanya saja dasaran yang saya niki oleh Allah diberi dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujuraha. Potensi jelek. Ada potensi takwaha potensi saya. Tinggal manusianya mana yang diikuti. Hidup ini pilihan. Kalau dia pilih yang takwaha, mengikuti jalur takwaha, maka dia akan tetap konsisten dalam kebaikan, bahkan semakin baik, meningkat baik, semakin baik, semakin baik. Tapi kalau manusianya putar haluan, berbalik arah, pilih yang fujuroha, maka dia akan berubah menjadi wong elek. Lek dasare, mohon maaf jemaah sekalian rahimakumullah, semua hati manusia itu dasarnya api sak ndablek-ndableke wong, sak nakal-nakale wong. Kok ngerti ana arek cilik ditubruk sepeda, jebret mesti atine tak tulungane. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Dasare apik kabeh. Makane ada perbuatan baik, ana penggawean api kuwabeh atine menungso yang ngarani api. Setuju kalau itu baik. Ada perbuatan jelek, ana penggawean elek, kuwabeh atine menungso Yo setuju ngarani nek iku elek. Makane nglakoni apik kalih nglakoni elek niku rasane ten ati mesti beda. Melakukan kebaikan dengan melakukan perbuatan jahat di hati pasti rasanya berbeda. Dan sewu Bapak, beto duit dhewe kalian beto duit arisan niku rasane padha napa beda, Pak? Mesti beda. Halo. Halo. Bawa uang sendiri sama bawa uang negara rasanya sama apa beda? Beda. Kalau bawa uang sendiri tenang, bawa uang negara Sumpek minggat neng luar negeri kawani mulai. Bapak sekali lagi pertanyaan bawa istri sendiri sama bawa istri orang rasanya sama apa beda pak? Sama nopo kulino kok iso beda no? Makanya orang itu kalau baik tandanya betah manggon neng keapian, kerasan melu kegiatan keapian. Al khairu yuhibbul khaira. Orang baik senang dengan kebaikan, betah manggon yang keapian, kerasan mengikuti kegiatan keapian. Orang Islam yang baik, orang Islam yang betah manggon yang keapian, kerasan mengikuti kegiatan keapian. Orang Islam yang selamat, orang Islam yang betah manggon dek pengajian, kerasan manggon dek masjid. Padha karo iwak sing selamat, iwak sing betah, kerasan manggon dek jero banyu. ana iwak kok ora kerasan manggon nang jero banyu iku tandane iwak jaluk digoreng Ono iwak kok ora kerasan manggoning banyu, tandane iwak jaluk di ono jamaah ini akeh kok ora kerasan nggone pengajian, tandane jamaah iki jaluk di Mulane zaman kudu betah mangke sarang sareng ngaos kalih panjenenganipun Romo Ki Haji Hasyim Muzadi. <laughs> Dalam terus zaman melurun urun pira jane? Ora melu nyumbang atau ngatur. lek dasare kabeh apik, Pak. Sekarang mohon maaf. Kalau ada orang ngelakoni apik malah gak betah. Nek ngelakoni elek kok malah betah, niku berarti atine Oh Ana wong lanang atine kuwalik. Ning masjid karo ning warung iki betah ning warung. Wonten apa mboten? Mosok. Eh sepuntene niku berarti atine kuwalik, Pak. Ana wong lanang lungguh jejer bojone dhewe iku gak kerasan kudu ngalih sing mampu kelek sing apa tapi lungguh jajar rondo nu iso khusyuk ngono tau makninah modele wonten napa mboten sing ndi wonge pangapunten niku berarti maaf atine kuwale sekali lagi hati penting satu-satunya yang dijamin keselamatannya oleh Allah dunia akhirat hanya orang-orang yang ini ketotok yauma la yanfa'u wala banuna illa man atallaha biqalbin salim pada hari di akhirat nanti nggak ada lagi manfaatnya harta benda anak-anak kecuali hanyalah orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim ini visi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang estafet itu diteruskan oleh para ulama, termasuk yang siang ini kita harapkan barokahnya, kita harapkan karohmahnya beliau Al-Maghfirlah Romaki Haji Mas Talhah Abdullah Satar berhasil karena subhanallah meneruskan visi Rasulullah itu dengan paling tidak tiga hal yang dimiliki kalau dalam bahasa Al-Quran menjabarkan ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Hello Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Takwa, cerdas dan terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Atine tertib, uteke yo lantip, tangane yo urip. Ngerti, pinter, tur yo prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem malir, gelem nyopir, gelem pipil, gelem dangir, lek mungsuh wanu melintir mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas dan kriminalitas. Akliyah, kolbiyah, jasadiahnya terpadu. Raga, rasa, rasio menyatu. Angel Pak kata-kata ini Gitu. Keberhasilan beliau saya yakin satu karena emotional question. Understand? Apa le? Sami mboten ngertos. E. Pendekatan persuasif. Hanallah. Karena ulama, kiai itu riyadul ummah, rijalul ummah, mimpin umat. Lah mimpin umat niku angel. Soalnya umat niku sulit untuk diarahkan. Wangel. Ngapunten nggih, sik gampang mimpin pesantren le mimpin pesantren santri itu meskipun puluhan ribu pasti manut karo kiai ini ambok kiai ini ngongkon ngetan santri puluhan ribu ngetan kabeh Kau ono sing wani mokong tapi ne umat wangel terutama ne wayah pemilu kada wangel tatanane kiai ini ngajak milih ah ono sing bangkel ono duitnya apa enggak gak duitnya enggak ne aku pokok milih sing berjuang beras baju dan uang Apa modele ngono kabeh wong wonge Ngapunten ya. Makanya yang namanya pemimpin itu harus betul-betul bisa jadi uswah. Kalau bahasane wong kuno ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ngerti kondisinya yang dipimpin. Nisbate imam dalam sholat jamaah itu harus ngerti kondisi kondisinya makmume ojo kok kulhu elek <laughs> iya lek makmume santri pengpengan cak dawa doan ayo oke okay. nah nek makmume model kaya sampeyan-sampeyan <laughs> zaman Rasulullah dulu ada sahabat yang hafal Quran namanya Muad bin Jabal ini ku hafal Quran Muad bin Jabal niku ngimami sholat isya rokaat pertama setelah fatihah yang dibaca surat al-baqarah rokaat kedua setelah fatihah yang dibaca surah Ali Imran ono wong tua umurnya sekitar wolong puluh tahun dia nggak gelem melu sholat jamaah kapan sing imami sahabat Mu'ad bin Jabal dia nggak mau ikut sholat jamaah ditanya sama Rasulullah bah keng nopo penjenengan kok boten derek sholat jamaah ngapunten Kanjeng Nabi sing ngimami niku sahabat Muad bin Jabal. bahayai Muad bin Jabal niku nek ngimami dawane amit-amit. Rakaat pertama mari Fatihah surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat An-Nisa. lha kula niki gadah penyakit dobol. Kapan sing ngimami Mbah Yai Muad, kula niku nguyuh tok ping 17. Subhanallah, marhaban, ahlan wa sahlan. Ustadzuna Ki Haji Husnan Ali. Menika guru kula. Sing muruki kula ngaji nggih niku, tapi sakniki laris kula. Beliau guru saya. Subhanallah. Ngapunten. Gak iso ngomong kula malian ngoten niku. E. Lho ngoten niku sing ditegur kalih Rasulullah. Mboten mbah tuwa mau sing gak gelem jamaah. Mu'ad bin Jabal yang ditegur oleh Rasulullah. Ya Mu'ad, atuhibbu an tuftinallah wa rasulah. he Mu'ad, apa awakmu seneng gawe fitnah ning Allah lan Rasule? Apa? Ngimami kedawan. Deloken ning burimu ana sing dobolen, ana sing beser. Maka Wali Songo berhasil mengislamkan masyarakat Jawa khususnya Nusantara secara umum yang dulunya ateis itu karena pendekatan persuasif sering saya ungkap bahwa Wali Songo itu sedoya apal Quran tapi lek itu yang gak kakean dalil ketika itu seperti di awal tadi coba soalnya maaf wong Jawa niku lah angel ngucapne Arab nggih ilate kaku kon muni syawal dul qaidah dul hijjah muharram safar rabiul awal gak iso wis enak sawal selo besar suro sapar mulut lho iki acarane mulutan padahal mulut iku babun minal cangkemi wal <laughs> maka kebijaksanaan para wali dulu itu Arab di Jawa no ngono Leono lapangan nombo ku diarani alun-alun. Alun-alun ya ini kan bahasa Arab. al alaun. al al niku maknane macem. al niku maknane macem. Jadi alun-alun niku tegese macem, macem. sini yang mau macem-macem. kena rioyo gak yo kupat niku kongkon ngaku lepat, hufatan dan seterusnya itu pengertian semacam itu. Coba Sunan kali joko nuturi wong trimo ojo kalah karo kodok. Nggih dalile trimo kodok. Lho. Jarene kodhok iku dalil. La in syakartum azidannakum ngono kuwi. Wala in kafartum ngono Terima oleh nikmat banyu dan kricik kricik metu dalile. Syukur yang Allah. Makanya kodhok wayahe ana banyu dan kancane do muni tung tung tung tung dhek gak gelem muni tung. Mesti cilaka dhek. Dikerayah karo kancane. Wong kabeh-kabeh muni tung awakmu gak melu muni. Akhire mentas ning embo. Ana wak eman numpak sepeda motor. Ketera meletet. Lapo kodok kok nganti meletet mergo gak gelem muni. Hmm. Sunan Giri nuturi santrine delok entawon. Iki dalile tirma tawon. Tawon miber krungune jenengan nek tirma gembreng. Niku jane zikir. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Ora percaya. Rungokno sing tenanan tawon. Oh. Eh nek ra ngandel sampean nyekel siji templekno kuping sampean. Engko lek kesetrum, ya Allah ngono. Bebek yang suaranya terima itu sebenarnya bertasbihnya, subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah nah, wong kok kalah Ayo do zikir, ayo do tahlil. Tahlil itu patriotisme, jiwa nasional tampil. Dasar negara kita Pancasila itu salah satu ekspresinya ya tahlilan itu. Lek Pancasila ngomong Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Ku maknane la ilaha illallah. Iku ketuhanan yang maha esa. Dan namanya tahlil itu kan yo ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantep nek berkata gede. <laughs> <laughs> berkata cilik la ilaha illallah na ilaha illallah <laughs> kelakuan yang ngono-ngono iku yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab wong tahlil ya adil ya beradab pakaiannya beradab berkut-berkut nutup aurat kaono jamaah tahlil katokan cingkrang iki kaono tiga persatuan Indonesia ngumpul dari siji bersatu sak panggonan. Masa Ono tahlil wong pitu kok siji nduk Jagir, siji nduk ngene Waru kono, siji nduk ngene Perak, enggak anu, Ono Bersatu mulane gelem tahlilan gampang diajak bersatu. Mm -mm. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat sing mimpin tahlil mesti kiai, hikmat. Ono bandar togel ngimami tahlil. Enggak Ono kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wong tahlil kenduran itu perwakilan, sak keluarga budal siji. Budal kabeh bangkrut sing digawe kok. Yang kelima, keadilan berkat bagi seluruh rakyat yang diundang. Dari sosial ya berkat iku. Sama wong tahlil berkate padha kabeh. Mudin karo enggak berkate padha ae, kecuali kiai sing ceramah, lha iku berkate seje. Ngapunten, niki saya pertama niki Nek maaf ono kiai sepuh sangat berjuang di gone kampung sing masyarakatnya seneng mendem hobinya minum homer itu kiai nggak langsung haram haram enggak kalau dikeras seperti itu walau kunta faddan dan qalbi law faddu min haulik mendal gak gelem nurut ana uang mendem ditunggoi eh Eh, ngene ditunggoki. apa le? Mendembah. Sing bu ombe apa le? Toak campur autan, bah, <laughs> Dioplos karo solar, bah, Campur campuri oli topuan bisa nuna. Mboten angsal, sal bah, kau popo lu, kau popo. tak mandek, bah ojo sampai sampai mendem kok mandek lu kiai kok api ya ngono arep mandek malah mboten angsal terus naik tak tunggoki napa mergo tobat iku lek ngaget model ngoten niku kadung kumat maneh tambanane malah angel ditutke mendem ditunggoki sampai sadar diomongi le awakmu mendem tak tunggoki saiki aku arep salat awakmu yo ya kudu melu aku saling menghargai diulangi wudhu diulangi sholat ngoten muda sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam menghadapi orang beda-beda ono uang melebu Islam dihentikan nih ikhfi Islamak rahasiakan dulu keislamanmu kenapa keluargamu lingkunganmu belum siap kalau kamu Islam kamu dimusuhi gak kuat bantah gak kuat ngelawan menang-menangan dice samarno rahasiakan ada yang langsung suruh terang-terangan Ketika yang didawi Sayyidina Umar, gayanya Rasulullah beda. Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi. Barang siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, rubah itu dengan tangan, dengan kekuatan. Sayyidina Umar, wonge gagah Sayyidina Umar, gak kaya Sayyidina Anwar. Jangankan manusia, setan wedi nang Sayyidina Umar. Mboten aku pernah satu ketika Rasulullah sedang Nggih, lenggah ten kene serambi masjid kali Sayyidina Umar. Ana wong Badui mlebu ning masjid nyak nyak nyak nyak nyak ngoyo ning pojokane masjid keracak keracak keracak keracak keracak. Tahu seperti itu, langsung Sayyidina Umar bangkit berdiri menghunus pedang. Kurang ajar. Apa diketok mbuh apane ngono. Dicegah kali Rasulullah, "Kalla ya Umar, ojo Mar, arep apa no Ketok kok nih Ngono aneh. Lah kok mbok ketok? Lah niku mungkar. Nguyuh ning masjid. Ama qultali ya Rasulullah, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih Bukankah Anda telah mengatakan kepadaku wahai Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, rubah dengan kekuatan. Itu kan mungkar. Nguyuh ning masjid. Ketok ae sewen. Apa kata Rasulullah? Umar, ketok yo ya ketok. Tapi wong iku mlebune Islam lu lagek seminggu. Dia ini durung ngerti rumah sana masjid itu bodoh karo WC nasional. Lah ono to kadang wong masjid iku gak diramut, kotor gak diresiki, najis gak disuceni, ono telek ceceke bundri kapur, awas telek. Lho ngono Yang pertama, yang kedua Umar, wong iku isek ngoyo, kok arep ora-ora ngulek marah marah wonge mlayu rat karit tekan dinti yo malah. Ini filosofina jangan pernah menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bermasalah karena itu akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar ini baru satu nanti yang kedua spiritual question yang ishadur ruh ishadur nafas seperti yang saya ungkap di awal tadi saya yakin al-maghfur lah yang dihauli ilmunya manfaat barokah alumni sak menten katai santri-santrinya rata-rata sudah menjadi kiai-kiai besar itu karena ishadur ruh ishadun nafas spiritual question ini yang kedua yang ketiga nanti kersane dipun lajengaken kalih panjenenganipun Romo Ki Haji Hasyim Muzadi kula yang Mbak pengin sangat mirengaken pengentikanipun estu Romo Yai dalam nyuwun agengipun pangapunten dalam namung ngestoaken dawuh estu dalam winginane sampun matur mboten Yai mboten wantun dalam kenging ngaos enggak kudu gelem nek wis kena ngono iku gak iso mbantah santri diperintah kali kiai ini nggih samaan wa ah, ngoten mawon sekali lagi tentu saja tunipun boten muqtadul maqam menawi kula matur wonten ngarsa panjenengan sami sekali lagi sedaya kekhilafan sedaya kesalahan saking kawula Kawula nyuwun agengipun pangapunten. Wonten lerese yakin hadiah Gusti Allah, wonten kekhilafan kesalahan jelas karena itu keterbatasan saya, karena kebodohan saya. Mugi-mugi disarengi ya Allah. Estu sekali lagi nyuwun pangapunten. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.